Allahumma وإياك أن تشتغل بهذا الجدل الذي ظهر بعد انفراد الأكابر من العلماء فإنه يفقد الطالب عن الفكر ويضيع الأمور ويورث الوحش والعداوة وهو من أشراط الساعات وارتفاع العلم كذا ورد في الحديث masih kita bahas tentang bagaimana cara memilah milih ilmu yang kita dahulukan untuk kita pelajari memilah milih guru, memilah milih teman untuk kita belajar di antara yang dijelaskan oleh beliau adalah hendaknya kita memilah milih metode-metode atau pelajaran-pelajaran yang dulu bukan yang sekarang itu yang disebutkan oleh beliau tapi maksudnya ini bukan metode pembelajaran atau metode cara belajar. Tapi ini yang dimaksud itu adalah metode-metode terkait dengan akidah kepercayaan, kepercayaan dan keyakinan serta pemilihan tidak berubah tetap bisa itu ikut cara sudah kita jelaskan lebih jauh terkait dengan itu pada pelajaran baru kesimpulannya فكل خير في الإيمان من سلام وكل شر في ابتداء من قلق jadi yang terbaik dan semua kebaikan itu berada di dalam jalan-jalan para salaf dan semua jalan-jalan menuju pada keburukan itu adalah jalan-jalannya para salaf nah, di sini tidak terkait dengan metode cara pembelajaran ataupun cara belajar. Tapi itu metode terkait dengan pendirian, keyakinan, akidah, itu kita ikut allah, Ahli sunnah jamaah yang dulu, NU yang dulu. Jadi tidak ikut istilah-istilah yang baru-baru ini yang kita uh, tidak perlu menangkapinya dan tidak perlu kita itu mengikutinya kita itu ikut ahli sunnah jamaah di para ulama salaf ikut yang punya bahasa dan Al Asyari Ta'ala dan bermadzhabkan Imam Syafi'i sementara dalam tauhidnya Asy'ariyah lalu itu maksudnya alaikum bisalam atau bil sesuatu yang lama yang dulu bukan yang baru berakhlakul kalimah dengan cara yang dulu dengan cara yang baru berkeyakinan mengikuti ada salah itu ikut cara yang dulu bukan cara yang baru nah, tapi kalau dalam segi pembelajaran cara belajar nggak harus dinaikkan sekarang ada sebuah metode pembelajaran yang lebih cepat memahamkan dan memahami pembelajaran atau memahami pelajaran nggak apa-apa ya, ya. karena bisa jadi orang sekarang itu dengan teknologi yang ada dapat mengungkap menyikap suatu yang baru yang dulu nggak ada dengan teknologi yang sudah ditemukan itu misalnya aja kita mau pakai HP sekarang sudah ada HP dulu nggak ada HP kita nggak pakai HP dulu nggak ada AC kita pakai AC belum ada mobil kita pakai pakai mobil nah, jadi maksudnya di sini salaf itu terkait dengan pendirian terkait dengan metode akhlakul karimah keyakinan dan sebagainya tapi kalau cara pembelajaran dan sebagainya tidak masalah yang penting metode-metode yang terkait dengan keyakinan pendirian keimanan, keislaman kita ikut orang dulu. Tapi kalau terkait dengan dunia kita dan cara yang terbaik itu nggak apa-apa kita ikut. Ya? Dan karena apa nggak ada keimanan? Kemudian wayakum وإياك أن تشتغل بهذا الجدال الذي ظهر بعد انفراد الأكابر من العلماء Kemudian beliau memberi nasihat kepada kita semuanya tinggalkan segala macam perdebatan apalagi di zaman sekarang ini segala macam perdebatan yang kita ingin perdebatkan sebetulnya sudah pernah diperdebatkan oleh para ulama dan bedanya antara ulama dahulu berdebat, Imam Syafi'i pernah berdebat, iya. Imam Hasan al pernah berdebat, iya. Imam Junaid pernah berdebat, iya. Tapi bedanya dengan perdebatan orang-orang sekarang, orang dahulu itu dari kebenaran, orang sekarang itu dari kebenaran. Orang sekarang itu tidak mencari kebenaran, tapi mencari kebenaran mencari kemenangan, mencari kegembaran hati karena itu telah puas mengikuti hawa nafsunya. Itu yang dimiliki oleh orang sekarang yang berdebat. Oleh karena di antara akhlak-akhlak para manusia yang diajarkan kepada anak itu mereka kita menghindarkan yang namanya perdebatan. Percaya dia, kita percaya Inilah di kita. Inilah ketentuan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, tapi mereka orang-orang yang ahli mantik orang-orang yang memang berbeda berbelajarnya itu adalah berbelajar untuk supaya bagaimana cara bicaranya itu benar bicaranya itu tepat ucapan itu bisa mengalahkan tapi kalau kita tidak belajar seperti itu nah itu metode pembelajaran yang semacam ini jadi ikuti kita belajar itu untuk membenahi diri kita belajar itu membina keimanan dan keislaman kita belajar itu bukan untuk mengetahui kekurangan orang lain ya, tapi kita belajar untuk membenahi diri sendiri untuk supaya kita itu menjadi sibuk dengan mengurusi aib sendiri bukan mengurusi orang Nah, oleh karena ya kita tidak ajarkan. Kita nggak bakalan bangga punya murid dari anak-anak daluan yang pintar berdebat tidak. Kita lebih bangga kalau anak-anak daluan itu lebih dikenal dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Karena bapak bukan soal itu berilmu, itu adalah akhlak Inna Allah min ulama. Jadi tanda-tanda ulama itu Dan khasya itu kalau disimpulkan itu adalah satu kalimat. Kenapa gitu? Karena satu kalimat itu adalah suatu yang pada sudah dilakukan oleh manusia. Semua orang yang melakukan satu kalimat pasti melakukan itu dan terpaksa berkorban, Paksaan berkorban, jiwa dan raga الله الحمادة على طول الوحيد maksium saja tapi belum bertobat ya memaksa hadir nah, tapi kesimpulan daripada semua ibadah yang terkait dengan manusia itu adalah satu kali. Nah, ibadah itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah sebagai implementasi daripada hamdulillah dan ibadah sebagai daripada satu Minas Nasas. satu Abdul Nasas itu keseluruhan itu ya Abdul lima. Ya, setelah Abdul lima itu adalah orang tua kepada anak dan berbakti, anak berbakti orang tua, ya istri berbakti kepada suami, murid berbakti kepada tetangga berbakti tetangganya yang lebih muda menghormat yang lebih yang lebih tua menyayangi yang lebih itu semua telah merupakan itu cara masuk ke kaum mati cara masuk ke masjid cara duduk cara bersikap cara berbicara semua itu adalah satu kalimat nah, akan tapi kalau untuk tidak kalau tidak ada memulai dengan berbatas kecuali itu berharap dan beranak-anak untuk supaya yang menang dalam perdebatan itu adalah dirinya untuk supaya dia itu mengalahkan musuhnya untuk supaya apa yang dipertahankannya itu benar walaupun itu salah nah, eh, sehingga apa orang yang menerima nasihat saja itu ya itu nggak suka dan nggak mudah untuk menyukai mencintai orang yang memberi nasihat padahal padahal itu memberikan keuntungan nah, itulah keuntungan perbedaan keuntungan yang diberikan secara finansial dan keuntungan yang diberikan secara spiritual kalau finansial kita berikan pasti itu terima kasih luar biasa tapi finansial itu kita kasih uang seratus ribu bawah lebih maka di operasi lebih eh, apa maka akan berkurang tapi kalau spiritual kamu tambah iman bertambah Islam bertambah takwa bertambah eh, akhlakul karimah dan sebagainya nah tapi subhanallah orang itu senang kalau dikasih finansial berterima kasih tapi kadang-kadang kalau dikasih sesuatu yang spiritual itu justru dia tidak berterima kasih padanya justru itu membencinya gitu apa debatan gitu yang memang masing-masing itu membawa suatu usulan atau suatu pendapat yang itu merasa ini iya adalah yang terbenar salah jadi menyalahkan orang itu sudah tidak benar nah, oleh karenanya perbedaan antara perdebatan orang dulu dan orang sekarang orang dulu itu tidak berharap kemenangan itu ada pada dirinya coba lihat bagaimana Imam Syafi'i itu dengan logonya dia mengatakan setiap aku berdebat demi Allah dia bersumpah aku berharap kebenaran itu ada di pihak temanku itu bukan di pihak dia setiap aku berdebat aku berharap demi Allah supaya kebenaran itu ada di pihak lawan bicaraku hari ini tapi tidak orang sekarang tidak jadi kalau berdebat itu <clears throat> itu berharap bahwasanya perdebatan itu merupakan sebuah perlombaan, sebuah medan, sebuah ajang yang harus dimenangkan. Nah, itu yang kita nah, oleh karena sini tinggalkan semuanya. Tinggalkan karena kebanyakan orang sekarang itu berdebat bukan dari kebenaran. Jarang orang itu ketika berdebat baik itu di TV-TV swasta, TV-TV uh, yang disebut eh, yang apa yang diadakan dalam keadaan tersebut pasti akhirnya itu tidak ada pengakuan dia kamu yang benar saya yang salah kan tapi yang ada itu adalah menutup sesi perdebatan tersebut dalam keadaan tidak jelas siapa yang benar siapa yang salah tapi dibiarkan dia menentukan siapa yang benar siapa yang salah itu adalah para pemirsa apakah itu hasil dari perdebatan seperti itu Seberapa pendapat itu untuk cari sesuatu kebenaran. Tapi di situ dibiarkan begitu saja. Jadi hampir dikatakan sulit kita mencari perdebatan yang terjadi pada zaman sekarang itu menjadi menangkap oleh juri. Nah, karena karena apa? Mereka itu tidak mencari kebenaran. Dan kalau semua seorang juri itu kemudian membenarkan atau memberikan e, sebuah kebenaran pada salah satu pihak pasti itu betul-betul Ini harus sekali. Jadi kalau kita itu diundang di suatu acara, acara apa? Perdebatan halal. Kita lihat. Ya. Pasti nggak oh nanti kalau seumpama kamu jawab seperti itu nanti bakal dibilang semua orang kalau itu orang gak pintar, orang gak punya ilmu, orang bodoh biarkan. Karena apa kemuliaan itu bukan sama manusia. Kemuliaan itu di tangan Allah. Allah yang menentukan orang itu dimuliakan orang. Allah yang menentukan orang itu mulia. Allah yang menentukan orang itu seseorang dihormati karena dia rumahnya atau tidak itu Allah bukan siapa siapa jadi bersekarang belajar jangan cari muka yang jiran jilat ya yang mempromosikan diri dan sebagainya karena bapak kita itu berbicara sesuatu terkait dengan kebaikan kita kalau orang itu orang yang memusuhi kita nggak senang pada kita maka dia nggak akan percaya pastikan itu nggak akan percaya tapi kalau orang itu orang yang senang kepada kita, tanpa disebutkan pun dia sudah senang. Jadi ada bedanya. Tidak ada bedanya. Jadi kalau sudah diundang untuk berdebat dan sebagainya, ya sudah kita mundur saja. Itu adalah prinsip kita, komitmen kita. Kecuali kalau memang untuk tidak kebenaran. Dan hal itu menjadi sebuah syarat atau hal itu menjadi sebuah eh, apa sebuah mandat misalnya yang harus dijalankan untuk menyelamatkan umat yang kafara. Suatu saat seperti apa? Nah, kita kalau membuat disertasi kan harus berdebat. Benar selama ini juga benar bersama. Masa ketika dosennya tanya, ini apa ini apa? Maaf, saya tidak berdebat. Apa jadi contoh? Kita harus berargumen Nah, begitu pula ketika kita itu sedang memberi nasihat kepada orang lain. Eh, kamu itu kan begini, begini. Dalilnya mana? Kalau sudah mendapat orang semacam itu, dalilnya itu mau diapain sama Dalilnya itu masalahnya bukan bahasa Jawa atau bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Dalilnya itu bahasa Arab. Kamu ngerti bahasa Arab Nanti Nantinya, kalau dijawab bilang nggak ngerti, terus mau diapain? Mau pakai tanya dalil? mau oh, diapain itu kan min islamil mar'i tarkuhu harus islam lari dalam rumahnya daripada kebagusan seseorang itu itu tinggalkan sesuatu yang ada bedanya mau diapain dan bisanya apa kita memberikan memberitahukan sesuatu terkait dengan sesuatu akhirnya apa dia tanya sesuatu yang kamu tahu dengan itu dengan cara apa pakai apa Sementara dia cuma bertanya, dia nggak paham apa yang diputarakan, alat itu bagaimana, bagaimana menggunakannya, dia punya apa. Berarti kan cuma sok tahu aja itu. Jadi, nah, jadi kalau ada yang seperti itu, silakan kamu jawab. Dalilnya mau ini? Mau digoreng, direbus, bagaimana? Karena masalahnya bukan bukan kapasitasnya, bahkan juga kapasitas kita untuk mendebatkan suatu argumen argumentasi itu sudah sudah matang kalau terkait dengan saya sudah matang itu. nah, kecuali kalau dia bertanya di mana disebutkan di mana nah itu silakan nggak apa-apa itu bagus itu supaya dia juga baca tapi kalau dari apa Sorry, minta maaf kalau sorry, sorry, sorry, Allah, betul betul. Kau baca lihat, dalilnya. Ayo. Nah, kalau seperti itu, jadi jawab apa ibadah syari? Imam Syafi'i itu mensunahkan untuk kita bayar melaporkan niat. Lalu dia bilang dalilnya apa? Ada nah, dia itu sudah dibahas sebelumnya. Ya, dari itu dari oleh Imam Syafi'i oleh Sahabat Imam Syafi'i sehingga semakin sudah matangnya lagi, dan kita ini tidak sebutkan telah Talaful Dunia sudah untuk bertalaful dengan dunia nah, di kita mana sebutkan nah, baru daripada Juri ada, ya. silakan mereka mau tahu anak bawah Jadi dalil apa? Anda perlu yang seperti itu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah doktrin yang diajarkan oleh mereka-mereka yang suka berdebat. Ini termasuk ajaran doktrin untuk supaya orang itu berdebat yang gampang menerima. Nah, jadi memang benar ya, ulama yang ada sekarang itu tidak mensifatkan Nabi seutuhnya enggak. Karena ulama itu dengan cara kita itu menjadikan mereka itu sebagai dan berbeda dengan Nabi. Apapun yang keluar dari Nabi kita ikuti. Dan kita ikuti dengan semaksimal mungkin silahkan. Tapi kalau seumpama pada ulama kita lihat kalau ulama itu mengikuti ajaran Nabi, sunnah Nabi, nah kita ikuti. Dan kalau kami ikuti, apa yang bertentangan kita tidak ikut siapa yang ikut ya. Apakah dia itu ketua, uh, eh, organisasi tertentu, agama tertentu, ataupun dia seorang intelektual, ataupun seorang yang alim, pokoknya kalau nggak sesuai dengan nabi kita nggak ambil itunya, tapi yang lainnya yang baik kita kita ambil. Jangan sundot, karena mereka juga manusia. Jadi orang alim itu juga manusia, bukan orang alim kalau sudah menjadi alim kemudian menjadi setengah malaikat tidak, gitu. atau menjadi malaikat tidak. Gitu. Jadi orang wali pun itu masih bisa berkemungkinan itu menjadi zindik orang wali kira orang alim nah, oleh karenanya jadi ya di sini toladan kita siapa toladan yang paling pokok adalah Nabi Muhammad terus ulama gimana ulama itu adalah toladan kita dengan syarat ulama itu mengikuti oleh Nabi tidak bertentangan dengan Nabi karena bakal kita Nabi bukan ulama Nabi tapi yang paling bisa sejajar yang paling bisa mudah untuk menerapkan atau mengungkapkan ajaran Nabi ya para ulama gitu. Tapi kalau ulamanya itu tidak sesuai, ya jangan ikuti. Mem, jangan salahkan semua ulama gagal satu orang itu atau dua orang itu jangan. Karena ulama itu adalah waris para nabi para nabi. Jadi setiap waktu, setiap harus ada ulama untuk mengingatkan kita kepada ajaran Nabi. Sebagaimana dulu umat-umat dahulu Nabi yang meninggal, keluar lagi Nabi. Nabi yang meninggal, keluar lagi Nabi. Itu dulu. Sekarang ada Nabi. Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW. Seringkalinya siapa? Ulama ini. Makanya Nabi SAW bersabda, ulama umati ka anbiyai ini, Israel. Ulama umat itu sama seperti para nabi Bani Israel. Jadi fungsinya nabi-nabi dahulu seperti apa? Ya, sempurna sekali. Masih menunjukkan kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, menampakkan kepada mereka akhlakul terima dan sebagainya. Nah itu saja. Jadi persis seperti para nabi dulu itu Cuma tidak ada nabi lagi, makanya kan mereka itu di bawah satu strip para nabi, para nabi ulama setelah ulama ulama lagi ulama lagi sampai nah, tujuh ratus baru kemudian ahli sholat ahli zakat ahli puasa ahli sholat ahli jihad dan sebagainya jadi ulama menempati urutan tujuh ratus setelah nabi jadi nabi ulama ulama ulama ulama puasa kemuliaan sholat itu padahal antara satu derajat dengan derajat yang lainnya perjalanan selama 500 tahun kali-kali 700 berapa? perjalanan selama 500 tahun kali ke 700 coba 500 kali 700 berapa 32 berapa 30 350 ribu tahun 350 ribu tahun bedanya itu 350 ribu tahun kalau seumpama seseorang yang ahli badan mau ya menyamai para ulama itu harus beribadah seperti itu selama 350 ribu tahun kalau dia bisa ya. kalian semuanya menuju berjalan menuju kepada yang para ulama tapi ulama yang benar bukan ulama ulamaan ya kalian ulama yang benar insyaallah datang menjadi ulama semuanya dan memiliki ulama, mempunyai anak ulama, mempunyai keturunan juga para ulama dan ada termasuk mendapatkan syafaat para ulama. Amin ya rabbal alamin. Yang berarti Allah Taala al dua fenomena yang dulu